Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Salak Nyunat Gendruwo Kejadian ini berawal dari tahun 1994 ketika Pak Calak waktu itu kedatangan tamu atau tangga yaitu Pak Amir. Maksud dari kedatangan Pak Amir itu tidak lain dan tidak bukan untuk meminta bantuan Pak Calak menyunat anaknya yang sudah 16 tahun. Dan rencananya akan dilakukan di tempat Pak Amir. Karena ada tamu lain yang mau datang siang itu, jadi diputuskan oleh Pak Cala untuk datang pada malam harinya. Jam tujuh malam, Pak Calak dan utusannya Pak Amir yang menjadi petunjuk jalan berangkat ke tempat Pak Amir dengan memakai motor sendiri-sendiri. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit dan melewati hutan jati yang terkenal angker sejauh satu kilometer. Sesudah sampai di tempat Pak Amir, Pak Calak disambut oleh Pak Amir dan keluarga. Dan setelah basa-basi sedikit, Pak Calak langsung memulai pekerjaannya mengoperasi anak Pak Amir. Sekitar 20 menit proses operasi selesai. Pak Calak kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dengan Pak Amir dan tamu lainnya. Sekitar jam setengah sepuluh malam Pak Calak pamit pulang. Karena sudah tahu jalannya, Pak Calak memutuskan pulang sendiri memakai sepeda motornya. Sampai di sini belum ada keanehan yang terjadi. Tapi begitu sampai rumah baru ada keanehan. <laughs> あっ! Sudah sampai di rumah, Pak Calak bingung karena di teras rumahnya sudah menunggu utusan Pak Amir yang kelihatan gelisah. Loh, Mas, kok ada di sini? Apa ada masalah dengan anaknya Pak Amir, toh? Loh, saya disuruh Pak Amir menjemput Pak Calak untuk menyunat anaknya loh Pak. Loh, saya kan sudah ke rumah Pak Amir dan menyunat anaknya. Kan Mas sendiri tadi yang menjemput saya jam 7. Iya toh? Belum Pak, tadi saya sudah ke sini. Tapi tapi kata orang bapak sudah berangkat sendiri. Jadi saya menyusul Pak Calat sampai rumah Pak Amir dan kata Pak Amir belum sampai ke sana. Jadi saya balik lagi ke sini, Pak. Jadi bingung aku. Terus tadi yang jemput dan yang saya sunat tadi siapa ya? Waduh, nggak tahu saya, Pak. Ya sudah, kalau begitu kita sekarang ke rumah Pak Amir saja biar jelas semua. dan sedikit bingung Pak Calak dan utusan tadi berangkat ke rumah Pak Amir. Dalam perjalanan sampai ke rumah Pak Amir, Pak Calak tambah semakin bingung dan heran karena jalan, rumah, dan orang-orangnya pun sama persis dengan yang baru dia jumpai di rumah Pak Amir yang pertama tadi. Karena sudah jam 11 malam dan ditambah bingung, heran dan takut, maka sesudah selesai operasi anak Pak Amir, Pak Calak langsung pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, di tengah jalan Pak Calak melihat Mbah Suro. Mbah Suro, rumahnya ada di dekat hutan jati yang dilalui Pak Calak yang melambaikan tangan minta tumbangan. Pak Calak pun berhenti dan berniat memberi tumbangan. Dalam hatinya, lumayan, ada teman melewati jalan hutan ini. Akhirnya, sambil ngobrol-ngobrol Pak Calak dan Mbah Suro, berboncengan pulang melewati hutan jati yang angker itu. Mbah dari mana kok malam-malam baru pulang? Dari undangan sunatan anaknya Pak Amir itu loh Pak. Sama kalau begitu Mbah. Oh. Pak Calak dari rumah Pak Amir juga toh. Tapi kok nggak ketemu ya tadi? Ya Mbah, Tadi aku yang nyunat anaknya Pak Amir, Tapi aku bingung dan takut, Mbah. Loh, bingung dan takut kenapa toh Pak? Pak Jala kan sudah sering nyunat. Masa aku tadi ke rumah Pak Amir dan nyunat anaknya sampai dua kali Mbah? Loh, loh, loh, loh, loh, loh. Kok sampai disunat dua kali toh Pak? Apa nggak habis itu? Lalu Pak Jala menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Kalau begitu itulahnya gendruwo, Pak. Maksudnya Mbah gimana? Kadang-kadang gendruwo itu juga menyunatkan anaknya loh, Pak. wah, Mbah, jangan ngomong gendruwo. Ini di tengah hutan loh, Mbah. Nanti kalau gendruwonya muncul gimana? Tenang, Pak. Nggak bakal gendruwonya muncul di depan. Ngomong-ngomong, Pak Calak sudah pernah lihat gendruwo belum? Belum, Mbah. Memang Mbah pernah lihat ya. Loh, kalau aku sering lihat, malah sekarang pun aku lihat gendruwunya loh. Apa Pak Calak pingin lihat gendruwu juga? Eh, enggak ambah, ah, takut. Kalau Pak Calak mau lihat gendruwu, coba sekarang noleh ke belakang saja Pak. langsung menoleh ke belakang dan tidak melihat Mbah Sulo yang dibonceng dan diajak ngobrol tadi. Tapi yang dilihat malah makhluk hitam besar berbulu yang matanya sebesar bola tenis dan berwarna merah. Dan secara refleks Pak Calak langsung ngegas pol motornya sampai ban depan terangkat dan jatuh lalu pingsan di tempat. Sekitar habis subuh Pak Calak dibangunkan oleh Basuro di tempat pingsan tadi malam. Tapi begitu tahu yang membangunkan Basuro, Pak Calak langsung teriak dan lari meninggalkan motornya. Itulah pengalaman Pak Calak menyunat gendru bersama tim Cimat.